warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata pemirsa kau Titian yang dirahmati dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya pikiran di pagi hari ini kembali menjumpai Anda di Titian bu. dan alhamdulillah saya sudah berada di tengah-tengah Bapak di rumah Bapak Adi Adiasa Daud langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Mbak Mira nih, itu bikin cerita Satu Satunya <laughs> yang manja. Aduh. Yang soleha. Amin. Amin. <laughs> Bu, tahu nggak temanya pagi ini kita bicara mengenai adil dalam kacamata Islam. Makanya isinya di sebelah. salah iya, ngomong. Betul. Kalau salah ngomong langsung ditowel. Iya. iya. Dan saya sudah berada juga di tengah-tengah ibu-ibu yang cantik semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Dan cantik, sehat, kompak lagi. Ini pengajian mana nih Bu? Subhanallah, semoga ibu-ibu di sini amanah terus. Amin. Ibu udah 4 tahun ngaji di sini. Yang udah 4 tahun berapa orang, Bu? Oh, banyak subhanallah. Iya, sudah sampai 800 orang. Alhamdulillah pengajian ini. Mudah-mudahan panjang umur Bu ya. Amin. Kita bersama-sama di dunia dan bersama-sama di akhirat. Amin ya Allah. Bu doain Bu rumah ini insya Allah kalau ada rezeki saya mau jadi Islamic Center Bu. Amin. Nah, bagi pemirsa di rumah juga yang mau ngaji di sini silahkan di Kalibata di rumah kami tiap hari Selasa. Hmm. Ibu bapak-bapak juga ya. Iya. Untuk ngaji jam berapa Ibu Lili? jam 2, jam gratis, 4. Gratis. Oh iya. <laughs> Insya Allah gratis dapat makan malah ya, Bu ya. Lagi. Dapat baju, apa-apa. <laughs> Baik, dan Pemirsa insya Allah sama satu jam ke depan. Oh iya, teh, saya kenalin ya, tuh ya, mama ya. saya juga oh, kemarin. Oh iya, maaf mama saya. Ya. Juga putih itu. Iya, subhanallah. Ini kan hari apa ya? Hari iya. Desember, Desember lah. Iya deh, sehat lah ya. Alhamdulillah. Oh, baru lewat Desember baru lewat. <laughs> iya deh. Ya baik insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang adil dalam kacamata Islam. Nah kalau misalnya kita apa lihat tayangan TV akhir-akhir ini ya Bu ya banyak sekali eh, kasus-kasus uh, tentang masalah hukum, masalah keadilan. Ada yang wah sampai jabat tinggi ataupun apa yang ikut terkait bahkan ada nenek-nenek yang maling semangka ya bu ya dihukum dengan berapa saya nggak tahu uh, berapa bulan atau berapa hari. Nah, bang sebenarnya adil itu bagaimana menurut Islam? Kalau kita bicara adil itu kan luas ya, ini tentang hukum, belum tentang adil pada diri kita sendiri, pada orang lain, pada orang tua, kepada sesama, terutama, terutama dengan lingkungan teman kan banyak sekali. Nah kalau bicara mengenai adil hukum itu kita tentang sebelum itu tadi kan soal nenek-nenek yang dapat hukuman iya. gara-gara ya. curi kakao ya, ya benar. mencuri apa tuh uh, bukan ah. kakao apa namanya coklat, hmm, ya kan? Tidak tidak itu di itu nenek-neneknya, nenek minanya yang salah tuh. Hmm. Kenapa? Kan dia kan mencuri kakao, hmm. tiga butir kan? Yeah. Ditanya sama petugas, ini buat apa bu? Dia bilang buat bibit katanya. Nah <laughs> bibit kan lagi marahan sama petugas, jadi kan salah dia. <laughs> Iya, iya. Tapi itu kan bibit Chandra kan lagi rame, ya kan? Si dokter ini buat apa bu? Buat bibit, buat ditangkap bu. <laughs> Untungnya dia bilang buat di rumah nih canda. Iya. Baik, soal adil ya. Hmm. Adil dalam Islam itu secara keseluruhan itu lawan dari zolim. Adil lawan daripada zolim. Apa tuh zolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zolim. Lawannya adil. Misalnya apa bu? Naro golok di punggung orang. Nah, itu zolim kan? Golok taruhnya di buah semangka, bukan di pohon orang itu zolim. Nah gitu kan? Nah kemudian memeluk istri orang atau suami orang itu juga zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya lawannya ada Allah adil jadi secara keseluruhan seperti itu namanya adil adil adalah lawan daripada zolim zolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zolim ya kan gitu zolim kamu apa misalnya ya anak yang katanya harus dididik malah dipukulin itu zolim namanya kan ya anggota keluarga pembantu yang mesti di, apa, di, apa, majikannya malah disetrika segala macam tuh zalim namanya kan setrikaan buat baju disetrikaan pembantunya di Malaysia nah kan begitu kan ada kejadian tuh itu namanya zolim. jadi zolim itu lawan daripada adil adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah adil dari keseluruhan jadi adil dalam arti keluarga seorang suami adil kepada suaminya eh baik karena istri kata Rasulullah sampah itu dibuat daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau di demen ditambah bengkok, oh dipaksa dia patah. Masa astagfirullah maka nasihati dia. Suami istri juga harus adil kepada suami, haknya ada. Jangan bilang, eh nggak bisa pagi. Gender, gender nih, gender tahu. Waduh, ibu tuh arijalu kaumuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Walaupun gender kita hargai betul ada, tetapi tetap pemimpin dalam keluarga itu adalah suami menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil dalam keluarga. Hak haknya istri dikasih juga. Hak suami juga dikasih. Kalau suami pulang bawa gajinya cuma pas-pasan, aduh alhamdulillah. Yang penting kamu udah baik, sehat, enak tuh bu. Terus mana aja loh. Gaji cuma segini, minta makan yang banyak, wah racun loh. Nah ini kan kacau lagi nih kan. Dalam hati jadi mesti yang tadi. Jadi adil adalah lawan kata dari zalim di mana menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau orang yang berusaha untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan fungsinya, kewajibannya, haknya, maka dia adalah orang yang adil. Itu secara keseluruhan, Pak. Negara juga demikian, negara demikian kalau bisa nanti ya bu ya kita habis juga, amin ketemu ya bu ya itu kan timbangan istilahnya ibadah amal kita tuh ditimbang gitu udah berasa ad, uh, adil nggak nih antara uh, ibadah amal dengan kehidupan kita sehari-hari nah kalau di ini bang oh, secara kasat mata di dunia nih kita istilahnya bisa membedakan ini adil atau tidak adil kita sendiri kan yang tahu gitu ke anak dulu deh bang antara kakak dan adik gitu kan anak pertama anak kedua Tapi kita suka ada satu ya bu ya kayaknya saya aduh lebih sayang ke ini yang ini kok begini sama saya gitu. Nah untuk kita bisa merasa adil dulu kepada anak gimana bang? tadi udah di, kita kan sudah pernah membicarakan mengenai uswatun hasanah Rasulullah. Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan anak eh, anak-anaknya, tidak pernah membeda-bedakan istri beliau, gitu kan Rasulullah ya kan. Kemudian uh, Rasulullah berlaku kepada sahabat ya Ini memang berat karena kecenderungan hati kita pasti condong pada sesuatu yang kita sayangi. Itu harus dibatasi mbak. Dan ini sulit ya, sulit sekali. Saya kira pada anak pun demikian Terus katanya gitu kalau anak satu beda-beda kalau aku sih enggak sih kayaknya pelakon anak semua disayangin. Ya, mungkin yang mirip-miripnya kali ya. Yang mirip paham nggak disenangin gitu. Ya, enggak nah, kan? Iya deh. Bang, eh, nanti kita akan bahas ya tentang bagaimana ada jalan Islam. Ibu, ibu-ibu pasti ada yang mau bertanya ya. Ada ibu-ibu orang hebat semua nih ibu-ibu. Eh, iya deh, makanya bu ya. Karena oh. itu pemirsa tetap bersama kami di Titian Kaubu. Kita akan kembali ke yang satu ini. Insya Allah. Kembali lagi di Tukang Kobo dan kita masih membahas tentang adil dalam kacamata Islam. Nah, uh, Bang, kalau bicara mengenai adil, itu pasti misalnya kita tidak merasa adil, ada salah satu yang dirugikan gitu ya Bang ya. Kalau misalnya kita pengen menerapkan keadilan dalam keluarga dulu Bang gitu, untuk istilahnya adil dalam waktu kita, ada yang mungkin ibu-ibu di sini ada yang bekerja, atau punya suami yang memang bekerjanya padat luar biasa gitu. Berarti kan waktu dengan anak tuh kan berarti sangat sedikit ya ketemu dengan anak gitu. Nah untuk kita bisa memaksimalkan bertemu dengan anak supaya kita tetap uh, ada adil dalam keluarga itu bang apa sih yang harus kita terapkan? Kita ya, coba kita baca ayat Al-Quran dulu ya mm hmm. tentang mengenai uh, eh, uh, eh, Jabir Sabiha dalam bukunya ya. Al-Mu'arabah Islam menjelaskan pemimpin adil adalah pemimpin yang adil pada dirinya dulu, takwa pada diri dulu kan hari dalam menjalankan amanah kepemimpinan itu surat Anisa di malam Ada yang belum baca, Bu? Ayah, silakan, Bu. Siapa namanya, Bu? Ibu Fatima subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basyira Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu ya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Termasuk anak kita. Itu kan amanah dari Allah, Dok. Nah, kemudian menyuruh kamu bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi walaupun pada keluarga kita sendiri, ya kan kita mesti adil. Nah adil ini menurut ketentuan Islam. Harus berdasarkan syariat Islam. Makanya saya katakan ketika khalifah saja teh memimpin Umar atau uh, Abu Bakar Asyidik dia mengatakan atiuni ma'adat Allah taatlah kepada aku sama aku taat kepada Allah kalau dia adil jadi taati kalau dia tidak adil jadi turunkan. Nah ini jadi keadilan. Cuman memang menerapkan rasa adilnya harus dari diri dulu kan teh. Bagaimana kita bicara jadi pemimpin adil kalau di luar rumah tangannya berantakan. Ya, susah itu loh. Saya kalau ngeliat pemimpin maaf teh. Saya ngeliat dia berhasil nggak memiliki rumahnya. Kalau dia berhasil memberikan anaknya berarti dia bisa berhasil. Tapi dia ngomong suap-suap kiri kanan tapi anaknya berantakan. Ya jangan diharapkan bisa memimpin yang lebih besar lagi. Kan gitu iya. Atau dia bicara tentang bagaimana Islam tapi anak-anak dididiknya sekuler. Tidak jelas. Ah, ini cuma cuma ngomong doang. Kejar sih. Ya kan? Gimana bicara marilah saudara-saudara ketegakan Islam, ketegakan syariat anaknya datang pakai anting begini. Katakan dengan aja mau jajan. Bagaimana dia? Suruh orang gitu dan dia sendiri kayak gitu kan? Baik. Bener bu ya? Ada nggak yang hampir di sini buat anak-anakku? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Bang nah, kita kasih kesempatan ada yang mau nanya ya bang ya. Mau nanya ya, ya bu ya. Dengan ibu siapa? Ya silakan. Mari bu, ibu siapa bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erna. Bu Erna. Ustaz, saya menanyakan. Tadi kaget saya Ibu Ani, Ibu tadi Ibu ya Ibu pertimbu Presiden dari jauh Bu. Mari. Bu Erna silakan. Nah, yang saya tanyakan hmm, apa yang dimaksud dengan adil terhadap waktu? Waktu ya. Bu. Ya. Mm-hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jawab ya. Rasulullah itu membagi waktu itu, saya berangkat sahabat-sahabat menurut uh, apa namanya pelajaran yang saya pelajari itu membagi empat bagian. Jadi seperempat waktunya dipakai untuk istirahat, seperempat waktunya ini manajemen waktu ya, seperempat waktunya dipakai untuk ibadah, seperempat waktunya dipakai untuk mengajar atau belajar gitu kan, seperempat lagi untuk usaha. Jadi 24 jam dibagi 4, jadi 6 jam 6 jam ya Bu ya. Nah, 6 jam buat tidur, buat istirahat lah, ya kan? Udah banyak tuh sebenarnya kalau Rasulullah malah nggak 6 jam. Malam aja dia sampai kakinya bengkak-bengkak. Tapi kalau kita nih, umat sekarang ini, kita bagi empat aja lah, manajemen waktu 6 jam buat tidur, buat istirahat maksudnya. 6 jam buat ibadah pada Allah, 6 jam lagi buat apa namanya buat usaha dan 6 jam lagi untuk cari ilmu. Nah kalau enggak jangan orang 6 jam buat istirahat, dia tidur sampai 12 jam. Betul ibu Betul ibu? Ya kan? Udah tidur malam, tidur lagi siang, ya tidur lagi sorenya. Ya kan gitu. Jadi manajemen waktu bu. Usaha juga demikian. Jadi jangan kadang-kadang orang usaha sampai tengah malam. Itu kan tidak manajemen waktu tidak jelek tuh. Jam satu alasan mencari uang. Dia pulang, sholat isanya buru-buru, udah ngantuk, udah linglung. Pagi-pagi subuhnya jam 8. Wah, nggak berantakan ini hidupannya. Nah, kecuali kalau alasan misalnya dia malam itu ada kerja sekitar kan dia tidak tidur siang dulu. Jadi manajemen waktu ada terhadap waktu itu benar bu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan al waktu kasaib tak tahu kotak. Waktu itu adalah pedang. Kalau kamu tidak pakai dia akan memotong kepalamu sendiri. Coba ibu, 4 tahun di sini berasa nggak udah ngaji? Nggak berasa kan? Seperti kemarin kan? Seberapa di antara kita yang sudah kembali kepada Allah? Mudah-mudahan kita panjang umur masih ada kan? Waktu itu kan makanya Rasulullah mengatakan, ya Allah mengatakan, wa asr demi waktu tidak insan ala yusr. Manusia itu merugi. Bila lagi amanu kecuali orang yang beriman, wa amil beramal saleh, wa tawassul berlaku, wa tawassul sabar. Menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Nah, itu itu teh. Masih ada waktu ya dikit ya membahas ayat ini. Itu kenapa disebut dengan wal asr? Wal asr itu kan orang bilang kan e, demi masa ya. Wal asr itu ada tafsir yang mengatakan itu waktu asar. Waktu asar itu sempit. Nah hadisnya begini, kata kata Rasulullah, ya, masa lakum kama sebagai secara ujal. Perumpamaan kalian dengan Yahudi dan Nasrani itu seperti seorang saudagar yang mencari pekerja di ladangnya. Allah itu saudagar yang mencari pekerja di ladangnya di bumi. Maka Allah mengatakan kepada umat manusia, "Mayyamalu min min min hudwati ila nisfin nahar al kiram." Siapa yang mau bekerja di ladangku di bumi ini dengan upah satu kiram satu gunung emas dari pagi sampai tengah hari. Paman Yahudi maka bekerja orang Yahudi. Orang Yahudi panjang-panjang umurnya. 700 tahun, ya, 1000 tahun malah. Gagal mereka. Kemudian Allah berfirman lagi, "Mayyamalu li bin ila salatil asar ala kirat." Siapa yang mau bekerja di ladangku, di duniaku ini dari waktu zuhur sampai salat asar teh. Upahnya satu kira satu gunung Uhud. Fa'amalatun nasara. Maka bekerjalah orang-orang Nasrani. Umurnya panjang-panjang Nabi Isa 700 tahun, tapi dihianati sampai Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, Maya li min salatil asar Bila anta basam salah kirab. Siapa yang mau bekerja di sebuah ladangku dari mulai waktu asar sampai waktu maghrib waktu sedikit dengan upah satu sirat gunung mas. Antum kata Rasulullah. Kalian umat Islam umur hanya 63 tahun Rasulullah. Tapi Islam sampai hari ini sudah berapa banyak yang kita dapatkan keislaman. Kalau tidak ada Islam yang Rasulullah kita sudah mau bilang jalan kita nggak tahu kehidupan kita seperti Nah ini manajemen waktu. Jadi betul-betul Wal itu kalau kita baca bahkan sahabat Rasulullah ketika bertemu mereka membaca, mau, mau pulang baca wal asar. Dan masa sesungguhnya merugi orang-orang itu. Merugi bu, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya pangkat jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden mati semuanya. Lihat Presiden Soekarno, Presiden Soeharto udah meninggal. Semua bakal meninggal, menteri udah banyak yang mati. Mau ngapain dengan jabatan-jabatan terus mau dilanggengin? Kan gitu. Tapi kalau manajemen waktu yang benar, kita sakinah mawaddah warahmah di dunia, dan insya Allah kita berakhir dalam pada usul khotimah itu manajemen waktu yang benar itu ya. Kasih Bu Erna, aduh iya. baik banget ya. Baik, penanya berikut langsung saja. Oh, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatima. Apa, Ibu duduk aja nggak apa-apa. Iya, silakan. Bu. Saya ingin tanyakan kepada Bapak Ustadz apa saja sih keistimewaan dari sifat adil tersebut? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau adil bu, ya keistimewaannya dia akan atau ada satu lagi nggak? Dia sekaligus. Udah. Ya. Udah. ya, ya, Udah. Udah. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Ya. Oh, saya dipanggil Yuyu, Bu. Ya di rumah tuh panggil Yuyu. Ya enggak tahu nih mama manggil dari kecil dipanggil Yuyu. Dari adik Absa panggil Yuyu. Teman-teman SD saya panggil Yuyu, ya. Kalau teman-teman manggil Yuyu saya, makanya saya kaget itu. Tapi Yuyu ada yang Mari, Bu. Uh, saya mau bertanya, jika kita sebagai uh, hakim, bagaimana langkah yang tepat uh, menerapkan keadilan itu Eh, terhadap kasus yang menimpa kerabat kita, mengingat uh, posisi kita serba salah. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Yuyun ya. Baik, langsung saya kali ya. saya kira ini sekaligus saja. Ya. Jadi sebenarnya oh, sama hakim dulu deh Bu Yuyun. Emang hakim ini berat. Kalau saya pernah baca buku Abdul Al Al Maududi, hakim saja. Kalau kamu ketemu hakim tengah jalan jangan kasih payung kata dia. Karena kalau kasih payung, oh, orang pada kasih payung. Begitu ada perkara kan kena ya. Berat loh hakim itu. Makanya foto itu. Alhamdulillah, hakim saya nggak jadi hakim itu. karena hakim itu berat tanggung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beginilah, kita kembali kepada ketakwaan saya ingin sampaikan coba lanjut ya mengenai adil pada dirinya ya. Adil pada dirinya ya. Ini adalah pemimpin yang dekat pada Tuhan. Ya, dirinya terhindar dari perbuatan dosa. Memiliki sifat moral yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia. Dapat dipercaya dalam memegang amanah kepemimpinan. Adil dalam kepemimpinan itu juga mengendaki adil dalam aspek sosial adil dalam menerapkan hukum. Ya. Nah, ini yang kita yang yang yang poin pertama. Mati lagi nih. Ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu bicara tentang bagaimana tadi adil dan yang harus sesungguhnya ya, dia akan memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Kalau pemimpin ibu orang yang adil, bukan orang yang zalim, rakyat akan mendapatkan kemaslahatan luar biasa. Tidak akan dia mengabur-aburkan uang negara hanya untuk kepentingan dirinya dan dia haramkan bagi dirinya, ketika dia jadi menteri, jadi presiden, jadi wapres, jadi gubernur akan makan uang haram karena uang haram itu akan mengalir kepada dirinya dan pada anak-anak. Orang akan kemas kemas kemaslahatan dia jaga. Dia tidak hanya bicara saja berantas berantas korupsi, tapi kalau dia sendiri melakukan korupsi itu bukan pemimpin yang baik di semua level. Jadi kata kata kata kata kata apa kata Allah dalam Al-Quran Ya di amanu lima taquluna ma la kabur kabura tadi Allah yang taqulu ma la taf'alun. Hei orang beriman, jangan cuma bisa ngomong doang lo. Tapi tidak bisa mengerjakan apa yang kalian omongkan. Anda berat. Berat sekali. Kita mau jadi pemimpin, harta kita banyakin. Misalnya nih, saya jadi menteri kan kemarin lima tahun. Wah, jadi menteri tinggal dua tahun lagi. Wah, saya harus ambil duit banyak dari kantor. Supaya saya bisa, kuat na'udzubillah misalik. zalik. na'udzubillah misalik. Alhamdulillah bu, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah jaga terus. Namanya seperak duit haram saya makan gak ada insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijaga sama Allah. Kalau subhat, nauzubillah misalnya kita nggak tahu kalau subhat itu kan banyak tuh dari apa saya dulu kan lawyer juga. Tapi artinya kita ini harus menjaga kalau orang adil dia akan membayar kemaslahatan buat orang banyak. Bagaimana Rasulullah membayar kemaslahatan buat orang banyak kan ini teh. Tapi kalau kalau orang yang tidak adil jadi pemimpin, aduh Nah, mudah-mudahan insya Allah Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang dan selalu dipimpin orang-orang yang berlaku adil ya. Amin. Ya Dalam semua serata. Dari lurah ya. sampai presidennya adil semua. Amin. Untuk itu pengajiannya harus hidupin semua. Ya. Insya Allah ya Bu ya. Baik. Amin. Ya. Ada yang mau bertanya lagi Bu? Ya, ditahan dulu ya Bu ya karena kita akan break. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian bu akan kembali setelah yang satu ini dengan pertanyaan dari bu ibu yang sudah hadir di sini karena kita tetap bersama kami. Insya Allah. Alhamdulillah kita di dua segmen sudah membahas mengenai adil tentang waktu, manajemen waktu, adil terhadap anak, keluarga, adil terhadap diri kita sendiri. Dan kalau bisa mengenai adil memang sungguh banyak luar biasa, terutama adil terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita dan insya Allah bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya langsung saja ke pertanyaan berikut dengan ibu siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartini. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, jika ada seseorang memberi tuntunan sikapnya tidak adil karena ada uang suap, uh, pelicin, atau uang sogok. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penanya lagi? Langsung akan dijawab? Sudah cukup? Iya, silakan. Ya saya kira tadi saya sudah sampaikan ayatnya Bu ya. Bahwa Allah mengatakan, Kamu Rabaktan indallahi ang takulu Oh Allah sangat murka bagi orang yang bisa ngomong doang tapi tidak ngerjakin. Dia sesungguhnya pemimpin, tapi kelakuan dia justru tidak bisa menjadi panutan. Maka kepemimpinannya itu mungkar. Mungkar itu membawa membawa kemungkaran ya, membawa ke, ke, ke, apa, ke, eh, ketidakfaedahan buat orang banyak. Nah oleh karena itu saya ingin sampaikan pemimpin yang adil menurut uh, pemimpin yang adil ya. Jadi kalau sebuah jabatan ya, dia tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dia berikan kesempatan kepada rakyat. Maka itu, ya, betul. Eh, dengan kemampuan mereka, ya kan? Ini ini bukunya maksud saya. Kalau saya tulis Abdurrahman Al Maidan ini bukunya. Dan berperilaku adil itu juga diterapkan dalam setiap perbuatan, perkataan dan dalam penerapan keputusan hukum. Pemimpin adil itu akan mendapat perlindungan Allah. Ingat nih, pemimpin yang adil dia akan mendapat perlindungan Allah setelah di akhirat kelak. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan pemimpin yang tidak adil atau khianat kepada rakyat akan mendapat azab, kesan yang pedih. Makanya sahabat-sahabat Rasul ketika mendapatkan kepercayaan pemimpin, mereka menangis, takut. Nggak berebut ya. Kalau oh, sekarang kan ada TV, begitu orang jadi pemimpin, Alhamdulillah, sujud syukur. Senang semua kan. Zaman ya, Rasulullah pada takut justru. Dan nah, itu, itu, itu cobaan buat mereka. Kenapa? Karena di, menurut Imam Al-Tabrani begitu, siksaan yang pedih. Allah tidak mengizinkan pemimpin khianat untuk memasuki surganya. Harus lihat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apalagi jadi pemimpin itu disumpah. Pemimpin itu disumpah loh. Saya waktu, aduh, udah saya pernah kita jadi menteri saya disumpah kan pakai Quran itu kan. Takut saya. Waduh ya Allah, takut benar kita disumpah. Kan kita ini pakai Quran, gak boleh semua main-main. Surat Al-Baqarah di 224 kan. Mari dibaca Bu. Bu, saya mau baca Bu. Ibu mau baca? silahkan Bu. Baiknya. ya. Langsung saja.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 Demi Allah. Waduh. Ngeri loh. Saya tidak makan itu uang. ini sekarang kita lihat televisi semua bersumpah, semua pakai nama Allah, Billahi Allah, Wallahi, pakai sumpah terus. Wah, ini hati-hati dengan main-main main-main terhadap sumpah ini, gitu bu ya. Oleh karenanya pemimpin yang benar ketika dia melakukan sumpah satunya kata dengan perbuatan. Nah, kan begitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari kandungan ibu-ibu atau cucu-cucu ibu-ibu yang ada di sini mereka menjadi pemimpin yang amanah. Apa yang ibu pelajari di rumah ini selama 4 tahun ditorkan kepada cucu anak-anak ibu supaya mereka pemimpin amanah. Kita rindu kepada semua pemimpin yang amanah-amanah di semua level. Bangsa ini bangsa yang luar biasa. Kenikmatan yang paling besar Allah berikan setelah keimanan adalah tanah air kita. Kekayaannya dahsyat, minyaknya tahun 70-an melimpah. Kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang amanah dari dulu, maka kita ini sudah kaya raya hari ini. Kan begitu. Tapi setiap ada pejabat pasti jadi kaya raya. Dulu mohon maaf nih, ada wirsan kita atau otak kita yang salah. Kalau kita jalan-jalan kemana, uh, ini rumah siapa nih? Oh, ini rumah pejabat Anu. Oh, pantas. Ya, pejabat, aja dia punya rumah? Padahal gak pantas pejabat punya rumah besar-besar gitu. Ya kan? Ini kerja di Anu, dia kan direktur di PT itu. Dia pantas kalau punya rumah, kan nggak pantas. Kan begitu. Kecuali kalau pengusaha, alhamdulillah Bu ya kalau rumah ini bukan punya saya, punya orang tua, pengusaha dulu ya kan alhamdulillah saya meneruskan alhamdulillah karena Allah usaha. Jadi harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dia dapatkan itu tadi perjawaban itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah eh, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita yang berusaha untuk mengatakan yang benar itu benar, yang baik itu yang baik Saya kira gitu. Iya. Terus bagaimana kita bisa menerapkan uh, keadilan yang kita miliki gitu tanpa harus kita bisa memanipulasi orang ataupun kita menyingkirkan orang dalam arti kata ya udah saya tidak adil dengan orang ini yang ini biarin aja deh terserah gitu istilahnya gitu bang sulit ya sulit ya kalau kita bandingkan untuk kita paling dapat seper sepuluh dari Rasulullah SAW sudah luar biasa teladan kepemimpinan kita siapa sih hari ini? Kita udah nggak ada lagi. Rasulullah SAW. Kalau kita melihat coba lihat teladan kepemimpinan kita. Rasulullah lakot karena lakum coba. bilang subhanahu wa saya kira ibu-ibu udah apa lakot karena lakum fi rasul fi rasul fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi semuanya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi orang bagi siapa? Bagi orang-orang Ya Rasulullah yang mengharapkan bertemu dengan Allah wal yaumal akhirah Wa zakarallahu dan banyak berzikir kepada Allah. Kalau bagi orang yang tidak berzikir, yang mintanya ke dewa-dewa, yang mintanya ke orang-orang pintar, siapa jadi jadikan Rasulullah pemimpinnya? Kenapa? Karena dia tidak. Tapi bagi orang yang menjadikan Rasulullah pemimpinnya, akan berusaha untuk menjadikan contoh dia dalam keluarga dia. Kalau dia amanah, dia akan berusaha itu. Kenapa? Karena Rasulullah memimpin dia. Atau kata Allah di sini apa? Dia itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah yang bertemu dengan Allah. Allah luar biasa, Bu. Allah luar biasa. Allah itu Allah itu mukhalaf al pula hawadis wahdaniyah wujud makhluk yang Allah paling dulu tidak berkurang, Allah paling akhir tidak ada akhir, Allah maha berdiri sendiri. Ini badan ini semuanya akan kembali kepada Allah. Ya kan kita akan jadi lidut akan makanan cacing, tapi ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang zakir Rasulullah sebagai pemimpinnya, bagi yang enggak tetap aja dia lewat ngaji dan bilang apa musabako giliran ini datang pakai peci lagi duduk diam habis itu ya lupa lagi masalah dia nggak pernah ngambil Rasulullah terus semangat terus nih menggebu-gebu terus. <laughs> Bagaimana sih bang kok misalnya kita sebagai orang yang istilahnya tadi dizolimi dengan merasa tidak adil ya bu ya, apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita dizolimi, iya. Dan seperti ini Adu dua wal bala yang kasihani wa ya'tajilani benar semua semua Dua dan bala bertarung antara langit dan bumi. Kok disuluk zolimi seperti ini? Saya rendah-rendah iman kan orang dalam hati kan. Yang mau diapain? Ya kalau berani kuat lawan. Tapi kalau tidak ya berdoa kepada Allah. Karena dua orang makbul adalah orang yang dizolimi. Duanya makbul. Hati-hati pemimpin yang tahu dan menjadikan contoh Rasulullah sebagai pemimpinnya. Dia akan berbuat zolim. Kenapa? Karena begitu orang dizolimi, dia akan berdoa. Naik doanya diterima Allah. Masya Allah. Hati-hati terhadap peluang yang dizalimi kan dahsyat itu. Ya bu ya, jadi hati-hati bu, jangan zalimin suami bu, perdoaannya makul. Ya. Atau sebaliknya suami yang zalimin istri. Wah ya kan. Oh, Rasulullah itu ya, coba kita lihat. Rasulullah itu pemimpin yang sangat sederhana. Beliau sifat akhlak mulia. Ya, Bahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an dalam segala aspek kehidupannya. Wa wah wa innaka La'allah khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung kata Allah. Dan Rasulullah itu sangat berbudi berbudi uh, uh, luhur agung sekali. Bukan hampir 10 persennya sudah sudah dahsyat itu. Ya gitu kalau A udah mungkin A udah 40 persen kali ya. Amin, amin. Ya ya Baik bang nanti kita akan lanjutkan ibu-ibu juga ya. Nanti kita akan lanjutkan masih dengan pembahasan mengenai ahli dalam Islam karena itu tetap bersama kami. Insya Allah. Masih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita masih membahas tentang adil dalam Islam. Nah bang kalau bisa uh, kita bicara mengenai keadilan itu adalah yang penting kita yang merasa kita adil atau kita berasa berbuat adil hanya kita dan Allah yang tahu. Nah khawatirnya bang kita sudah misalnya kita sudah berbuat adil tapi khawatirnya ujung-ujungnya menjadi ria gitu menjadi sombong diri kita karena kita sudah berlaku adil. Nah untuk kita bisa supaya kita tidak merasa sombong untuk kita berlaku adil apa yang harus? Sering menyebut nama Allah. Ya. Saya sering menyebut Alhamdulillah. Kata Allah dalam surat Al-Dua ayat terakhir, Fa'amma binikmati Rabbi fahadi. Sebut-sebutlah nama Allah. makan Alhamdulillah secara puji Allah. Jadi harus tidak ada jalan lagi, lain lagi teh. Kalau menurut saya, supaya bisa berlaku adil ya seperti itu. Sebut-sebut nama Allah. Fa'amma binikmati Rabbi fahadi. Alhamdulillah. Lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Oh, orang enak, orang enak kita. Alhamdulillah, yang penting keberkahan yang tidak dapat. Kan begitu kan. Nah, terakhir barangkali saya ingin memperlihatkan bagaimana saya katakan sudah jauh sekali kepemimpinan zaman Rasulullah. Zaman Umar bin Khattab zaman Utsman bin Affan seperti kepemimpinan zaman sekarang. Ini saya ingin beberapa kisah-kisah nyata ya. Ini bukan karanta tapi ini saya sengaja tuliskan. Tuh. Said Hussein Al-Affan ya, menjelaskan dalam bukunya Tartib Al-Afwa bahwa Abu Bakar Siddiq itu pemimpin sederhana. Adi dalam melakukan tugas. Beliau menerapkan persamaan pembagian kekayaan negara kepada seluruh rakyatnya. Dan ketika sakit di akhir hidupnya, beliau berwasiat agar hartanya yang hanya sedikit itu diberikan kepada pemimpin setelahnya. Coba, jadi kalau dia sudah berakhir, pemimpin akan datang setelah mengatakan dia, harta dia diambil Apa ada sekarang seperti itu? Jauh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis menerima wasiat Abu Bakar Siddiq itu. Beliau tahu tanggung jawabnya di masa depan jauh lebih berat. Namun begitu Umar tetap mencontoh pendahulunya untuk hidup sederhana dalam mengemban tugas negara. Karena menurutnya Allah SWT telah memuliakan umat ini dengan Islam. Maka tidak perlu lagi mencari kemuliaan dengan yang lain. Pada waktu menjadi khalifah, memimpin kendaraan dinas, kendaraan dinas dia, Umar bin Khattab hanya seekor unta. Pada waktu pendeta Kristen negeri Palestina Stefanus menyerahkan kunci negeri Palestina kepada pemimpin besar negara Islam, Umar bin Khattab bergantian menunggang untanya dengan pembantunya menuju Palestina dengan kendaraan dinas tadi. Gitu. Dan beliau juga mengembalikan hadiah ketika ada makanan lezat yang dikirim oleh dari Afrika. Dia bilang apa? Ini lebih baik makanan dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Subhanallah pemimpin seperti dia Jangan menerima parsel dia. Yang terima dari itu nggak akan Utsman bin Affan yang berbuat adil dalam menerapkan hukum Islam. Bahkan beliau dengan tegas melaksanakan hukum cambuk atas adiknya sendiri, Al-Walid bin Aqabah yang telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Adik kandungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pemimpin bijaksana, sederhana dan adil bertindak. Di hari raya Lebaran, makanan yang tersedia di rumahnya hanya makanan raya kecil berupa hidangan daging rebus bercampur daging al-khazirah. Karena menurut beliau menyitir sabda Rasulullah SAW, Orang pemimpin itu hanya berhak menerima gaji untuk makannya dengan keluarganya dan makannya dengan tamunya. Islam telah menerapkan syarat tertentu yang mesti terpenuhi pada diri seorang pemimpin agar amanah besar itu tidak menjadi ajang perebutan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagai pemimpin Rasulullah SAW dan Khalifah Rasyidin juga pemimpin adil dua per pemerintahan Umayyah, Umar bin Abdul Aziz telah memberikan teladan yang baik dalam hidup sederhana, adil dan menjunjung tinggi sebagai hukum. Di bawah kepemimpinan mereka, Islam menjadi maju besar dan segani umat Islam pada masa itu cukup hidup damai, aman dan sejahtera. Gak ada pemimpin yang seperti itu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah melahirkan kepemimpinan seperti ini. Sebagai penutup ibu, tolong diisapkan yang dasar dari Afrika itu. Bisa. Gambar. Ada. Boleh ya? Uh, masih, masih. Sebagai penutup, pengen memperlihatkan bagaimana betapa Allah begitu memberikan rahmat karunia kepada kita. Kita tidak seperti mereka. Mari kita lihat gambar ini. Hah? Oh, belum dipindah. Jadi mohon maaf, kita sponsor. Nanti pada kesempatan yang akan datang. Nanti kita akan bahas ya. Baik. ya. Okay. Eh, nah, uh, Bang, kalau misalnya kita memang sudah berlaku adil supaya kita tetap menjaga keadilan yang sudah diberikan kepada kita untuk uh, eh, masyarakat orang banyak tadi ya, kalau misalnya memang adilan sudah baik untuk kita supaya menjaga supaya tidak ternodai keadilan yang sudah diberikan kepada orang lain apa yang uh, kita harus pupuknya, Bang? Relatan kubur atau bahkan atau bak, misalnya satu walau tahapan demi tahapan. Terus saja memupuk rasa adil dalam diri, ingat akan mati. Dan Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu orang yang ingat akan mati. Hmm. Ingatlah bahwa kita ini satu ketika kembali kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ingatlah harta yang kita kumpulkan dengan cara-cara yang tidak baik semua kan balik pada Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana sih kita? Apa sih kecantikan kayak PT gini juga akan dimakan ulet nanti nih. Oh tua kalau udah meninggal ya kan, Ya ada lah dunia ini. Apa yang mau kita cari kan gitu. Jadi itu aja teh. Bagaimana Rasulullah ketika berjalan-jalan melihat tulang di tengah lihat itu kalian akan seperti itu nanti. Ya, tulang-tulang yang uh, eh, ditangkai gitu binatang kan. Mau kembali seperti itu kok. Untuk apa kita bertikai, hantam gini, kiri kanan, segala macam, ya kan? Setiap hari seperti hari ini yang diperlihatkan oleh para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Baik formal maupun informal yang bertikai satu sama lain tidak pernah selesai urusannya. Satu bank aja jadi masalah terus. Ya gitu. Untung bukan bank adiaksa, ya kan? Ya, ya kan gitu kan? Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan apa namanya sakinah mawaddah warahmah senantiasa pada ibu pengajian amin dan uh, ya, eh, ya mari kita ciptakan keadilan dari diri kita iya, sendiri ya, betul, betul, betul. daripada suami kita kita juga mesti adil ya. jangan cuma bawa acara terus suami ditinggal-tinggal ya, ya. kalau dia pergi-pergi nah repot lagi ya kan? nah, gitu ya, iya, saya percaya juga sama istri saya nih iya ini banyak saya zolimi nih sebenarnya karena dia nerima alhamdulillah dia senyum-senyum aja alhamdulillah amin, ya kan? amin. belum ada yang seperti dia nih jangan ger ya jangan ger ya saya juga punya ibu yang luar biasa, ibu Mariam ini. Alhamdulillah. Dari kandungan beliau lah saya lahir di situ dan besar. Mm -mm. Ah subhanallah. Sampai sekarang Allah masih di kesehatan. Iya, sehat terus ya Maya sehat iya, terus ya. Bang, terima kasih banyak ya waktu ilmu kesempatan dan rumahnya udah dipakai pengajian di Titian kolbu. Mbak Mira makasih ya. Ya, Mas makasih banyak ya, sehat terus ya Maya. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu. Saya harus Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi tentunya hanya di TV One. Sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Saya Kirani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.